Bismillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala Hadfu amilil masdari wujuban Fil asali bil khabariyyati Berkata Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin beliau masih berada dalam pembahasan mengenai maf'ul mutlak kemudian beliau masuk ke dalam subbab mengenai hadfu amilil masdari wujuban fil asali bil khabariyati yaitu hukum mengenai dihapusnya amil dari master Karena ini adalah pembahasan mengenai maf'ul mutlak, berarti hukum dihapusnya amil yang menasabkan maf'ul mutlak. Wujuban yang hukumnya wajib, wajib dihapus. Fil asalibil khobariyati. Di kaya bahasa atau ungkapan khobariyah di mana pembahasan sebelumnya kita membahas mengenai dihapusnya amil masdar pada ungkapan atau gaya bahasa insya'iyah. Maka pada bait ini kita akan membahas mengenai ungkapan atau dihapusnya amil masdar pada gaya bahasa atau ungkapan khobariyah. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu pada bait yang ke-293 di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wa ma li tafsilin ka imma amiluhu yuhdhafu haitsu anna dan masdar yang didatangkan untuk tafsil untuk memerinci ya akibat dari jumlah sebelumnya Ya, seperti lafat imma manna. Maka imma manna ini itu ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad ayat ke-4. Ya, fa imma mannan. Ya. nanti akan ada penjelasan mengenai imma di sini. Ya, yang digunakan untuk tafsil ngamiluhu yuhzafu haitsu anna. Maka amilnya itu dihapus, ya wajib dihapus haitsu anna, ya di mana atau ketika itu terjadi atau muncul. Maka di sini dibahas mengenai dihapusnya amil masdar yang nanti fungsinya adalah tafsil untuk memerinci. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan mengenai bait ini, beliau mengatakan syara'a fi dzikril lati yuhdhafu fiha 'amilul masdari fil asalibil khabariyati. Maka Ibnu Malik rahimahullahu taala di sini beliau mulai menyebutkan permasalahan-permasalahan atau kondisi-kondisi di mana ya amil dari masdar itu dihapus. Ya, di dalam permasalahan-permasalahan tersebut itu amil masdar itu dihapus. Ya, itu adalah ketika uslubnya atau gaya bahasanya itu adalah khobariyah. Wahia khomsu ila. Dan ada lima permasalahan atau lima keadaan di mana amil dari masdar itu dihapus pada uslub khobariyah. Al-ula, permasalahan yang pertama, fi masadiro masmu'atin anil arabi. Ya, fi masadiro masmu'atin anil arabi. Pada masdar-masdar yang ya secara sama itu didengarkan atau kita mendengarnya diucapkan oleh orang-orang Arab. Ya, terutama orang-orang Arab terdahulu. Jadi ada masdar-masdar yang tidak bisa dikiaskan, yang dia itu memang orang Arab mengucapkannya seperti itu. Kathuros maluha yang itu banyak digunakan ya oleh orang-orang Arab. Kemudian wa hudhifa amiluha. Dan pada masdar-masdar tersebut itu orang Arab itu menghapus amilnya. Ya, amilnya itu dihapus. Ya, jadi pada mungkin pada syair atau pada ucapan sehari-hari orang Arab terdahulu itu ada masdar-masdar yang secara sama ya secara sama'i itu banyak digunakan Kemudian pada penggunaan tersebut itu dihapus amilnya. Wadallatil qarainu ala hadzal amilil mahdzufi. Kemudian walaupun amilnya dihapus tapi ada korinah-korinah ya ada petunjuk atau ada indikator yang menunjukkan kepada amil yang dihapus tersebut. Ya, jadi walaupun amil itu dihapus masih dapat dipahami karena adanya korinah, ya adanya indikator yang menunjukkan kepada amil yang dihapus tersebut. Kaqaulihim inda tadzakkuri ni'matin. Ya kaqaulihim inda tadzakkuri ni'matin. Sebagaimana ucapan orang Arab ketika mereka ya tadzakkur ni'mah, ya, menyebutkan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka ucapkan? Ya, mereka mengatakan hamdan wa syukron la kufron. Hamdan wa syukron la kufron. Jadi kita lihat di sini, ya, ketika orang Arab itu mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, itu cukup mengadakan mengatakan ya hamdan wa syukron la kufron langsung masdar dalam keadaan mansub. Tidak ada amil atau fi'il yang mendahuluinya. Ai maksud dari ungkapan tersebut adalah ahmadullah hamdan. Ya, saya memuji Allah dengan sebenar-benar pujian. Wa ashkuruhu syukron. Dan saya bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benar bentuk kesyukuran wala akfuru bihi dan saya tidak ya kufur kepada nikmat Allah atau kepada Allah. Maka tadi ungkapan yang ringkas tadi hamdan wa syukron la kufron itu sebetulnya ada amil yang dihapus yaitu ahmadullah kemudian ashkuruhu kemudian akfuru bi ya akfuru bihi maka di sini eh, kita lihat bahwa ada amil-amil yang dihapus, namun ada korinah atau indikator yang menunjukkan akan amil yang dihapus tersebut, yaitu masdar-masdar itu sendiri. Waka qawlihim inda nuzuli syiddatin. Dan juga sebagaimana ucapan orang-orang Arab ketika mereka ya, atau ketika turun ya, suatu kesulitan Ya, ketika mereka mendapatkan kesulitan, itu apa yang mereka ucapkan? Sobron la jaz'an. Ya, sobron la jaz'an. Tadi kalau kenikmatan mengucapkannya hamdan wa syukron la kufron. Tetapi kalau ketika mendapatkan suatu kesulitan, ya mengatakan sobron la jaz'an. Ya, bersabar dan tidak ya, sedih atau tidak gelisah. Ai maksudnya asbiru sabaron. Ya, saya akan bersabar dengan sebenar-benar kesabaran. Wala ajza'u jaz'an. Dan tidak ya, bersedih atau tidak gelisah dengan ya, sebenar-benar rasa gelisah. Ya, kemudian waka qaulihim 'inda idhari ta'ati walimtithali. Iya, Waka qawlihim inda idhari ta'ati walim tithali. Dan juga sebagaimana ucapan dari orang Arab ya terdahulu ketika mereka ingin menampakkan ya ketaatan dan kepatuhan. Ya, mungkin ketika mendengarkan ya perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya atau ketika mendengarkan ya firman Allah yang berisikan perintah, maka mereka ingin menampakkan ya idhari ta'ati tifali menampakkan ketaatan dan juga kepatuhan. Maka mereka cukup mengatakan sam'an wa ta'atan. Ya sam'an wa ta'atan. Ai maksudnya asma'u sam'an. Ya, saya mendengarkan dengan sebenar-benar pendengaran wa uti'u ta'atan. Ya, dan saya taat dengan sebenar-benar ketaatan. Ya, ka, ini adalah ungkapan-ungkapan yang sering diungkapkan oleh orang Arab terdahulu. Ketika menampakkan kenikmatan atau ketika ditimpa kesulitan atau ketika ingin menunjukkan ketaatan atau kepatuhan. Tidak perlu menggunakan fiil cukup langsung masdar dalam keadaan mansub. Hamdan wa syukron la kufron, kemudian sabaron la jaz'an, dan juga sam'an wa ta'atan. Fahadihil amthilatu naba fihal masdaru an fi'lihi. Maka pada contoh-contoh tadi, itu masdar, yaitu hamdan, syukron, ya, kemudian kufron, eh, sobron jaz'an, sam'an, ta'atan, itu menggantikan kedudukan fiil ya atau mewakili kedudukan fiil itu fi ada il makna ya dalam ya menunaikan ya atau memenuhi makna yang dibawa oleh amil tersebut wa fi tahammuli dhamiril fa'ili dan juga menggantikan kedudukan fiil ya masdar-masdar tersebut menggantikan kedudukan fiil dalam memenuhi makna dan juga dalam tahammuli dhamiril fa'ili. Ya wa fi tahammuli dhamiril fa'ili dan juga menggantikan masdar tersebut menggantikan fiil dalam ya mengandungi ya atau membawa domir yang menunjukkan fa'ilnya. Ya domir yang kembalinya kepada fa'il. Wa taqdiruhu lil mutakallimi ana ya dan takdir fa'ilnya ya takdir fa'ilnya kalau itu adalah dikembalikan kepada orang yang berbicara kata ganti orang pertama maka domirnya adalah ana contohnya tadi hamdan ya hamdan hamdan kan asalnya ahmadullah hamdan ya kalau pada ahmadu itu ada domir yang kembalinya kepada ana ya domir yang kembalinya kepada anak. Tapi kalau hamdan saja, ya maka otomatis juga dia mengandung domir yang kembalinya kepada anak juga. Waqad jarat hadhil asalibu majrol amthali. Dan sungguh eh, uslub-uslub uh, ini, gaya bahasa, gaya bahasa ini itu menempati kedudukan amfal, ya seperti peribahasa. Ya sudah seperti peribahasa. Sampai sekarang pun kita dapati orang akan mengatakan hamdan, syukron, ya kufron, la kufron, ya kemudian sabron, sam'an, ta'atan itu sering karena sudah dianggap seperti peribahasa. Walidha la tughayyiru. Ya, dan oleh karena itu ya tidak akan berubah uh, gaya bahasa ini. Ya, sampai sekarang masih kita dapati ucapan-ucapan seperti itu. Syukron, ya. Cukup sering kita dengar. Wahadihil mas'alatu lam yadhkurha Ibnu Malikin. Dan permasalahan ini itu tidak disebutkan oleh Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam alfiyah beliau ini. Wa innama masa ilal maqisata dan sungguh yang disebutkan oleh Ibnu Malik itu hanyalah ya permasalahan-permasalahan yang dikiaskan. Ya yang dikiaskan, yang samai yang didengarkan dari orang Arab itu tidak disebutkan oleh Ibnu Malik. Yang disebutkan oleh Ibnu Malik adalah permasalahan-permasalahan yang dikiaskan illa antakuna dakhilatan fil masdaril ati badalan min fi'lihi ala ma taqaddama bayanuhu. Ya, karena jika tidak demikian, maka permasalahan tersebut itu akan masuk ke dalam masdar yang didatangkan ya badalan untuk menggantikan fiilnya. Ya sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya. Kemudian almas masalatu tsaniyatu, permasalahan yang kedua di mana amil dari masdar itu dihapus dalam uslub khobariyah. yaitu an yakunal masdaru tafsilan li'aqibati ma Nah, ini yang dijelaskan dalam bait tadi yaitu an yakunal masdaru tafsilan li'aqibati ma qablahu yaitu ketika masdar itu menjadi atau tugasnya itu memerinci ya tafsilan memerinci memerinci bagi apa aqibat li'aqibati ma qablahu yaitu memerinci akibat atau hasil dari apa yang eh, disebutkan sebelumnya Ai maksudnya adalah innal masdara jaa li bayanil ghayati wal gharadi min madmuni jumlatin qablahu. Ya innal masdara jaa li bayanil ghayati wal gharadi min madmuni jumlatin qablahu. Yaitu masdar tersebut didatangkan untuk menjelaskan tujuan dan juga maksud dari kandungan jumlah yang datang sebelumnya. Wadhalika biwuku'ihi ba'da ada tafsili. Dan itu dapat terpenuhi dengan didatangkannya masdar tersebut setelah adat atau perangkat tafsil. Ya, jadi Kondisi ini itu bisa terjadi ketika masdar itu datang setelah perangkat tafsil. Nahwu contohnya, ya contoh dari eh, penjelasan ini adalah ida saim talqiro ata fatrukha. Ya, saim talqiro ata fatrukha. Jika engkau lelah atau bosan dalam membaca, ya maka tinggalkanlah kegiatan membaca tersebut. Ya, jika engkau bosan atau ya lelah membaca, maka tinggalkanlah kegiatan membaca tersebut. Nah, kemudian fa imma julusan ma'al ahli. Ya, ini contoh imma yang tafsil tadi. Ini imma di sini adalah perangkat tafsil. Ya, maka setelah engkau meninggalkan kegiatan membaca, itu apa yang bisa dilakukan, ya fa imma julusan ma'al ahli, ya setelah engkau meninggalkan kegiatan membaca, ya setelah itu bisa engkau duduk bersama dengan ya keluarga. Wa imma ziyaratan lil aqribai wal astiqai Ya dan juga setelah engkau meninggalkan kegiatan membaca, itu bisa jadi engkau mengunjungi ya kerabat dan juga para sahabat. Ya, jadi ini menjadi tafsil, memerinci apa yang dilakukan setelah ya, meninggalkan kegiatan membaca tadi. Fal waqtul ladzi tatruku fihil qira'ata mubahamun. Ya fal waqtul ladzi tatruku fihil qira'ata mubahamun. Maka waktu yang ya engkau itu meninggalkan kegiatan membaca tersebut. Ya artinya setelah pertama orang tersebut membaca. Ya kemudian dia meninggalkan kegiatan membaca tersebut. Maka waktu setelah dia meninggalkan kegiatan membaca itu mubaham, masih samar. Ya masih samar tidak diketahui. La yu'rafu fi ayyi syai'in yusrafu. Tidak diketahui setelah dia membaca itu dia berpaling ke kegiatan apa ya fi ayyi syai'in yusrafu dia berpaling ke kegiatan apa itu tidak diketahui wa tafsilul muradi ya wa tafsilul muradi jaa wasitatil masdaraini julusan wa ziyaratan maka perincian dari maksud orang tersebut ya setelah meninggalkan membaca ya itu didatangkan ya maksudnya itu didatangkan dengan ya sarana atau dengan perantaraan dua masdar yaitu julusan dan ziyaratan al-masbuqaini biharfit tafsili yang julusan dan ziyaratan tersebut itu didahului oleh huruf tafsil wa huwa imma Ya, huruf tafsil atau perangkat tafsil yang dimaksud di sini adalah imma. Wahuma mansubani bil fi'lainil mahdhufaini wujuban. Dan julusan dan ziarotan tersebut itu keduanya mansub. Yang memansubkannya adalah dua fi'il yang dihapus dan penghapusannya hukumnya wajib. Wat takdiru dan takdirnya adalah fa imma jalisa julusan wa imma antazura ziyaratan. Ya, seperti itu. Wa qad naba kullu masdarin an fi'lihil mahdhufi fi bayanil ma'na. Dan sungguh ya masing-masing dari masdar yaitu julusan dan ziyaratan itu mewakilkan atau menggantikan fiil yang dihapus tadi dalam menjelaskan makna dari jumlah tersebut. Ya, maka fa imma julusan ma'a ma'al ahli wa imma ziyaratan lil aqribai wal asdiqai. itu tidak perlu ya disebutkan um, fiilnya atau amilnya, bahkan wajib dihapus. Wa minhu qawluhu ta'ala dan yang termasuk dalam pembahasan ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala ya dalam surat Muhammad ayat keempat. Maka ayat ini adalah yang dibawakan dalam bait Ibnu Malik tadi. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman Fasyuttul wathaqa fa imma mannam ba'du wa imma fida. Ya fasyuttul wathaqa fa imma mannam ba'du wa imma fidaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Muhammad ayat keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya fa idza laqitumul ladzina kafaru ya apabila kalian bertemu dengan orang-orang kafir ya fadhar barriqabi ya maka penggallah um, leher mereka hatta idza athkhantumuhum ya sehingga apabila kalian telah mengalahkan mereka fasyuddul wathaq ya fasyuddul wathaq fa syutul wathaqo maka uh, tawanlah mereka fa imma mannan ya maka setelah itu kalian boleh membebaskan para tawanan tersebut ya ba'du wa imma fidaan atau bisa juga menerima tebusan ya itu di sini imma di situ itu menunjukkan perincian setelah mereka ditawan. Yang boleh setelah itu dibebaskan, atau boleh juga fidaan menerima tebusan. Ya. Falmasdaroni mannan wa fidaan, maka kedua masdar yaitu mannan dan fidaan zukiro tafsilan wa taudihan Itu kedua masdar tersebut itu disebutkan untuk memerinci dan juga memperjelas li'aqibatil amri. Ya, dari ya akibat, ya akibat dari perkara bi syaddil wathaqi, yaitu dengan menawan tadi, menawan mem, uh, ya tadi tawanan tadi. Apa yang dilakukan dengan Eh, tawanan tadi karena setelah mereka ditawan apa yang setelah itu dapat dilakukan itu diperinci dan juga dijelaskan. Wa takdiru dan takdirnya adalah fa imma tamunnu namannan wa imma taftu nafidaan. Ya, maka setelah engkau tawan ya bisa jadi engkau membebaskan mereka ya dengan sebenar-benar pembebasan dan juga bisa jadi engkau mem meminta tebusan, ya meminta tebusan dari tawanan tersebut. Kita lihat catatan kaki terkait dengan ayat ini, fasyuddu, maka pada ayat tersebut ada fasyuddu, fasyuddul wathaqo, maka fasyuddu alfa'u robitotun li jawabi Maka fa yang ada di situ itu adalah fa robitoh ya fa yang mengikat jawab syarat yang juga terkadang disebut sebagai fa jaza. Ya fa rabitah li jawab syarti, ya fa yang mengikat jawab syarat atau fa jaza. Syaratnya apa? Yaitu sebelumnya kan hatta idza athkhantumuhum. Ya hatta idza athkhantumuhum fashuddul wathaq. Maka syaratnya adalah idza athkhantumuhum. Fa imma, kemudian fa yang datang setelahnya itu adalah alfa u atifatun litafri'i. Yaitu fa atof yang tujuannya untuk tafri' ya tafri'. Jadi setelah fa itu menjadi cabang bagi yang sebelumnya untuk tafri'. Kemudian wa imma harfu takhirin dan imma adalah huruf takhir yang menunjukkan akan pilihan ba'du dzarfun mabniyun 'ala dhommi fi mahalli nasbin. Dan ba'du adalah dzaraf yang mabni dengan dhammah yang menempati kedudukan nasab. Muta'alliqun bi mannan yang dia itu ya, terhubung atau terikat dengan mannan. Kemudian kita lanjutkan wa hadza ma'na qawlihi dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala wama li tafsilin ka immamanna ila akhirihi. ya ai maksudnya yuhdhafu amilul masdaril masuqi tafsili. ya yuhdhafu amilul masdaril masuqi tafsili. yaitu dihapus amil dari masdar yang dibawa atau didatangkan untuk tafsil. Haitsu anna ya ketika anna ya atau di mana anna. Apa itu anna? Wa asluhu anna. Ya asal dari anna itu adalah anna. Bimakna arada. Ya bimakna arodo, ya ketika terjadi atau ketika muncul wal alifu lil itlaqi dan alif yang ada pada anna itu adalah alif itlaq ya supaya ya jadi menyamakan bait yang menyamakan lima bait dan menyamakan uh, kesamaan saja dan lain sebagainya wa qawluhu ka imma manna isyaratun ilal ayatil karimati dan ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala ka immamanna itu mengisyaratkan kepada ayat atau firman Allah Subhanahu wa taala yang mulia tadi dalam surat Muhammad ayat keempat. Kemudian kita lanjutkan min masa ilil hadfil wajibi fil asali khobariyati. Dan juga masih dalam pembahasan mengenai diantara permasalahan-permasalahan di mana wajib menghapus amil, ya amil masdar, pada uslub khabariyah. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam e, alfiyah beliau yaitu bait yang ke-294. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan kadza mukarrarun wa hasrin warad naiba fi'lin lismi ainin istanad. Ya, kada mukarrarun wa dhu hasrin warat naiba fi'lin lismi ainin istanad. Dan demikian juga wajib untuk e, menghapus fiil atau menghapus amil dari masdar ketika mukarror. Ya, ketika ada pengulangan. Jadi kalau ada pengulangan berarti masdarnya wajib dihapus. Wadhu hasrin waroda. Dan juga uh, amil dari um, maf'ul mutlak atau masdar itu wajib dihapus ketika ada hasr di situ. Ya, hasr artinya maf'ul mutlaknya di hasr. Ya, hasr itu ya menunjukkan hanya, ya dibatasi di situ. Kemudian naiba fi'lin lismi ainin istanada. Ya naiba fi'lin lismi ainin istanada. Dan masdar tersebut itu menggantikan fi'il yang dihapus yang istanada lismi ainin yang dia itu menjadi ya musnad ya, menjadi musnad bagi isi main Ya mudahnya nanti akan ada masdar yang dia datang dalam keadaan mansub. Ya, kemudian dia menggantikan fiil. Ya, fiil yang dimaksud adalah amil dari maf'ul mutlak tersebut, ya amil yang dihapus. Yang masdar tersebut ya karena menggantikan kedudukan fiil itu dia menjadi musnad bagi isim ain. Ya, menjadi musnad artinya menjadi khobar bagi isim ain. Berarti apa? Mubetadaknya, ini adalah jumlah ismiyah. Mubetadaknya isim ain, kemudian khobarnya adalah masdar yang menggantikan kedudukan fi'il. Ya, isim ain itu ya, secara mudahnya isim yang dapat diraba oleh panca indera, ya dapat dilihat, ya dapat di rasakan, dapat di ah, ya dapat dirasakan, dapat dilihat seperti itu. Kemudian beliau yaitu Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan bait ini, beliau mengatakan Al-mas'alatu tsalitsatu, permasalahan ketiga di mana wajib menghapus amil dari masdar pada uslub khabariyah. Ya, beliau mengatakan min masaili khadfi amilil masteri an yakunal masdaru mukarroron. Ya, di antara pembahasan atau permasalahan wajibnya dihapus amil masdar, yaitu ketika masdar tersebut mukarror, diulang. Au mahsuron, atau masdarnya itu dihasr. Ya, dihasr, dibawa kepada makna hanya wa amiluhu khobarun anismi ainin. Dan amilnya, ya amil yang dihapus tersebut, itu merupakan khobar bagi isim ain. Ya, berarti isim ainnya mubedada. Khobarnya adalah amil yang dihapus tadi. Ya, isim ain tadi adalah isim, atau ini ai, ayis mudhatin. Ya, dimaksud dengan isim ain adalah isim zat. Yaitu lawan dari isim makna. Nahwu contohnya al-mataru sahan sahan. Al-mataru sahan sahan. Hujan itu ya betul-betul turun, betul-betul turun. Ya, hujan itu mengalir atau turun dengan deras, ya, turun dengan deras. Maka al-mataru itu adalah isim ain. Ya, hujan itu bisa dilihat, bisa diraba. Ya, kemudian di sini kita lihat uh, masdarnya itu diulang ya, dua kali. Sahan, sahan. Karena diulang maka wajib uh, fiilnya yaitu yasuhu itu dihapus. Kemudian contoh yang kedua, mal asadu ya mal asadu ma'afarisatihi illa fatkan Ya, mal asadu ma'afarisatihi illa fatkan. Tidaklah seekor singa ya, bersama dengan mangsanya itu melainkan dia akan menyerang atau membunuh. Ya, artinya singa itu kalau kepada buruannya, kepada mangsanya itu pasti hanya akan ya tindakannya hanya akan menyerang atau membunuh. Maka masdar fatkan di sini itu dihaser. Ya, dihaser, ditunjukkan makna hanya dengan ada ma dan illa di situ. Wal aslu dan asalnya adalah yasuh husahan. Ya, ini contoh yang pertama, al matoru yasuh husahan yasuh husahan. Nah, karena diulang wajib dihapus yasuhunya. Kemudian wayaftiku fatkan. Ya, wayaftiku fatkan. Mal asadu ma'afarisatihi illa yaftiku fatkan. Tapi eh, yaftikunya itu wajib dihapus. Karena apa? Fatkan di situ itu dihasar oleh ma dan illa. Fahudhifa amilul masdari fil mithalaini. Maka wajib dihapus amil dari masdar pada dua contoh tersebut. Li'annahu mukarrorun fil awwali karena masdarnya diulang pada contoh yang pertama yaitu al-mataru sahan sahan wa mahsurun fi dan masdar yang kedua itu dimahsur dihasr pada contoh mal asadu ma'a farisatihi illa fatkan wa amilul masdari yasuhu yaftiku dan amil dari kedua masdar tersebut adalah yasuhu dan yaftiku waqa'a khabaron anil mubtada'i al-mataru al-asadu. Yasuhu dan yaftiku tersebut itu menjadi khobar bagi mubtada yaitu al-mataru dan al-asadu. Wa kullun minhuma ismu ainin wa kullu minhuma ismu ainin. Dan keduanya yaitu al-matar dan al-asad itu keduanya isim ain Ya, sama-sama dapat dilihat ya, dapat diraba. Wa kharaja bidzalika ma'na. Maka keluar dari pembahasan ini ketika yang menjadi masdar tersebut atau maaf yang menjadi mubtada ya keluar dari pembahasan ini ketika yang menjadi mubtada itu adalah isim makna. Ya, isim makna berarti bukan bukan isim ain. Nahwu contohnya innama sayruka sayrul jawadi. Innama sayruka sayrul jawadi. Ya sesungguhnya cara berjalanmu yaitu adalah cara berjalannya jawad. Ya, jawad ini bisa orang yang dermawan atau kuda yang berlari kencang. Ya, mungkin maksudnya kuda ya. Cara berjalanmu seperti cara berjalannya kuda yang berlari kencang. Ya, maka sayur cara berjalan, ya, cara berjalan itu sesuatu yang makna, ya, maknawi. Bukan isim zat, bukan isim ain, tapi sesuatu yang maknawi. Faya jibur rafa'u. Maka pada saat itu wajib didatangkan dengan rofa. Ya, dibaca sayruka. Ya, sayruka. Kemudian wahada makna qawlihi dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala kadza mukarrorun ila akhirih. Ai maksudnya kadzalika yuhdhafu amilul masdari wujuban. Demikian juga wajib untuk menghapus amil masdar dan hukum penghapusannya itu wajib idza waqa'al masdaru naiban an fi'lin mahdhufin. Ya ketika masdar tersebut itu menggantikan kedudukan fiil yang dihapus. Ya, mewakilkan fiil yang dihapus tadi. Istanada lismi ainin. Yang fiil yang dihapus tersebut itu menjadi musnad bagi isim ain atau menjadi khobar bagi isim ain. Hmm, kita sering ya, mendengar pembahasan, misalnya di ilmu balaghah, musnad itu adalah eh, predikat. Ya, musnad ilaihi adalah subjeknya. Ya, maka yang menjadi musnad ilaihi adalah isim ain, yang menjadi mubtada adalah isim ain. Kemudian khobarnya atau musnadnya adalah fiil yang dihapus tadi. Ai maksudnya ukhbiro bihi anismi ainin ya ukhbira bihi anismi ainin yang fiil yang dihapus tersebut itu digunakan untuk mengkhabarkan ya isim ain ai dzatin maksudnya adalah isim zat. idza kanal al masdaru mukarraran au mahsuran itu terjadi ketika masdarnya itu diulang atau dihasar ya dibatasi atau dibawa kepada makna hanya Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.